Terlalu jauh mungkin. Itu ya speakernya. Enggak. ya, speakernya terlalu jauh kurang. Speakernya kurang dekat. Ahwati Biddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan menghadiri taman di antara taman-taman surga Allah yang ada di muka bumi ini yaitu majlis alam majlis zikr yang banyak sekali keutamaannya, banyak sekali kebaikannya. Maka semoga kehadiran ini merupakan tanda dan alamat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kullun muyassarun lima khuliqalah masing-masing dimudahkan kepada takdir yang dia diciptakan padanya orang yang dimudahkan kepada kebaikan semoga menjadi tanda dia mudah dimudahkan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala yaitu surganya Allahumma amin kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadapan antum ada sebuah buku kecil ukurannya tapi sangat besar isi dan kandungannya yaitu sebuah buku yang menerangkan tentang pokok-pokok keimanan bahwa kita tidak cukup menjadi seorang muslim yang artinya level pertama dalam tiga level keislaman. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan tamu Jibril, maka Jibril bertanya tentang tiga hal. Islam, iman, dan ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab masing-masing itu. Dan para ulama menjelaskan inilah tiga tingkatan keislaman yaitu tingkatan yang terendah adalah Islam yang berkaitan dengan rukun-rukun yang zahir. Kemudian level berikutnya adalah iman. Dan level tertinggi adalah ihsan. Maka kalau selama ini kita mungkin sudah belajar tentang lima rukun Islam, sholat, puasa, zakat. Kadang yang belum kita pelajari dan jarang dipelajari adalah hal yang berkaitan dengan keimanan unsur-unsur apakah yang harus kita penuhi agar keimanan kita menjadi keimanan yang benar. Bukan sekedar menghafalkan rukun iman. Tapi mengetahui seluk-beluk setiap keimanan itu. Dari rukun yang pertama sampai rukun yang keenam. Inilah kandungan yang insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan pagi. Kita awali dari halaman tiga. Bagi yang ada buku di hadapannya bisa dibuka di halaman tiga. atau bagi yang tidak kebagian buku file PDF-nya sudah di-share bisa dibuka di smartphone masing-masing. Karena kemarin saya ketika tanya ke Pak Heris Mau pesan berapa? 10 hajazat. Saya berpikir 10 ini pesertanya berapa ini nanti? 5 ehwan, 5 ahwat ini. Berarti daurah privat kelihatannya. Maka saya berinisiatif untuk menggandakan menjadi 20. Kelihatannya 20 pun nggak semuanya bisa pegang. Nah, dan kelihatannya sebagian mungkin nggak pede pegang Hah? bahasa Arab. Saya masih ingat di tahun 96 atau 95, 96 atau sebelumnya 94 ketika awal masuk SMA kemudian mulai hadir di kajian seperti ini sama keadaannya. Saya sama sekali tidak kenal dengan bahasa Arab. Artinya kaidah dan hukumnya. Tapi minimal Alhamdulillah waktu itu sudah bisa baca Al-Quran. Maka sama kondisinya. Lihat kitab gundul seperti ini, apa? Nggak paham. Tapi diberanikan. Waktu itu kita ngaji kitab tauhid. Maka mengkopi kitabnya dan setiap apa yang dibaca oleh saatnya kita coba harokati. Yang mampu kita terjemahkan. Alhamdulillah. Itu ya. Allah beri kesempatan kemudian untuk belajar lebih lanjut. Maka ehwah fillah ibu dan bapak kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang tahu masa depan kita. Hari ini mungkin kita belum bisa membaca ini. Tapi mungkin setahun, dua tahun lagi dengan usaha yang sungguh-sungguh dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mungkin yang hari ini menjadi pendengar esok hari tahun depan tahun depannya lagi mungkin akan menjadi orang yang membagikan ilmu untuk saudaranya hmm, itu harapannya dan seperti saya sampaikan kemarin di pertemuan pertama kita saya berharap dengan kita belajar seperti ini ada bekas, ada sesuatu yang bisa dirujuk kembali untuk kita pelajari, dibaca kembali. Bukan sekedar kita mengerti, mendengar, kemudian hilang. Tapi sesuatu yang diharapkan berbekas sehingga bisa kita amalkan, bisa kita bagikan kepada orang lain. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala dengan dua versi judul. Ada yang menyebutnya sesuai dengan cover yang ada di hadapan antum. Itu judulnya Nubzatun fil Aqidatil Islamiyah. Nubzah itu ringkasan Tumit tentang pembahasan akidah Islamiyah atau sebagian menyebut kitab ini dengan syarhun atau syarhu usulil iman penjelasan tentang pokok-pokok keimanan yang diterjemah yang beredar adalah apa? penjelasan dasar keimanan. Kita mulai dari halaman 3.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 أما بعد فإن علم التوحيد Maka sesungguhnya ilmu tauhid asyraful ulumi semulia-mulia ilmu wa ajadduha qadra dan yang paling mulia kedudukannya tes alu satu wa aujabuha matlaba dan yang paling wajibnya untuk dituntut. Jadi ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Kedudukannya yang paling tinggi, paling mulia dan yang paling wajib untuk dicari, dituntut. Yang dalam pembahasan kita semalam dalam pembahasan pendidikan anak Inilah yang paling pertama untuk kita letakkan pada anak-anak kita. Kenapa demikian? Li'annahul ilmu billahi ta'ala. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi wa sifatihi Kemudian juga ilmu yang berkaitan dengan nama serta sifat Allah. Wa huquqihi ala ibadihi. Dan hak-haknya Allah terhadap para hambanya. وَلِأَنَّهُ مِفْتَاحُ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ ta'ala. Dan karena ilmu Tauhid adalah kunci jalan menuju Allah yang maha tinggi wa asasu syari syara'ihi dan ilmu tauhid juga pondasi seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala ini baru deskripsi gambaran ringkas tentang ilmu tauhid. Ilmu yang mengantarkan kita kenal kepada Allah. Ilmu yang akan mengantarkan kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ilmu yang akan menjadi landasan pondasi bagi syariat yang kita jalankan, syariatnya Allah. Walidha oleh karena itu, ajma'atir rusulu telah bersepakat para rasul ala da'wati ilaihi atas dakwah kepada tauhid ini para nabi dan rasul yang terpisah oleh waktu dan tempat oleh zaman dan makan. Ternyata mereka punya satu kesatuan dalam inti dakwahnya yaitu dakwah kepada tauhid, dakwah mengajak manusia mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Qala Allah Ta'ala Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ Dan tidaklah kami mengutus min qablika dari sebelum wahai Muhammad min rasulin dari satu utusan pun illa nuhi ilaih kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar illa kecuali ana aku yaitu Allah fa'buduni maka sembahlah aku saja Itulah penegasan dari Allah bahwa setiap nabi dan rasul diutus ke setiap kaumnya dengan satu visi yang sama mengajak manusia ke jalan Allah mengenal Allah mentauhidkan Allah wa syahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyati dan mempersaksikan terhadap dirinya sendiri Allah yang maha tinggi bil wahdaniyah dengan keesaan wa syahida biha lahu al malaikatuhu wa ahlul ilmi dan bersaksi pula dengan keesaan tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala siapa para malaikatnya wa ahlul ilmi dan para ahli ilmu Allah katakan itu di dalam surat Ali Imran ayat ke-18 Syahidallahu annahu la ilaha illahu telah bersaksi siapa yang bersaksi Allah. Kalau kita cermati dan renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia apa kita mengenal persaksian itu? Hmm? Dalam interaksi apa kita mengenal saksi itu? Hah? Hukum di peradilan biasanya kita mendengar datangkan saksi. Maka coba cermati. Kalau kasusnya kasus kecil, akankah bersaksi orang yang besar? Tidak. Cukup melibatkan misalnya sengketa tanah di kampung. Siapa yang akan bersaksi? mungkin tetangga, RT, RW, mentok-mentok Pak Lurah. Tapi seperti kita saksikan beberapa waktu lalu, ada di sidang seorang mantan menteri. Siapa yang datang sebagai saksi? Wakil Presiden. Kenapa? menunjukkan yang dipersaksikan ini sesuatu yang besar. Maka ini yang kadang luput pada sebagian orang. Ketika Allah sendiri yang bersaksi, berarti perkara ini perkara yang amat sangat besar. Sampai Allah sendiri yang bersaksi. Apa yang dipersaksikan? Annahu la ilaha illahu. Bahwasanya tidak ada ilah. Apa itu ilah? Sesembahan. Yang berhak disembah dengan benar. Kecuali dia. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu. Wa malaikatu. Wal malaikatu. Wa ulul ilmi Demikian pula para malaikat dan ahli ilmu. Jadi Allah langsung yang bersaksi. Dari para makhluknya siapa yang dipilih? Makhluk yang terbaik. Yaitu para malaikat. Makhluk yang terbaik dari kalangan manusia. Ahli ilmunya. Maka berbicara tentang la ilaha illallah kita sedang membicarakan perkara yang amat sangat besar. Sayangnya seakan berbicara la ilaha illallah cukup untuk diucapkan. Padahal seperti kita singgung sebelumnya, la ilaha illallah ada rukun, ada syarat, bahkan ada pembatalnya yang harus kita ketahui. Sebagaimana ketika kita berbicara tentang sholat, ada syarat, ada rukun, ada pembatal sholat. Berbicara puasa demikian. Maka ingat berbicara la ilaha illallah pun demikian. Sayang-sayang seperti itu jarang diajarkan, jarang dipelajari, maka harusnya kita kembalikan semangat itu. Qaiman bil kisti, semuanya menegakkan persaksiannya dengan adil. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali dia. Siapakah dia? Al-Azizul Hakim. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pendahuluan ini disampaikan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kenapa? Walamma kana hadza sya'nu tauhid. Kalau seperti ini keadaan kepentingnya tauhid kana lizaman ala kulli muslimin. Maka menjadi kewajiban atas setiap muslim an ya'taniya bihi untuk menjaga tauhid ini. Dalam dalam bentuk apa? Ta'alluman. Kalau kita ingin menjaga tauhid yang pertama adalah dengan mempelajarinya. Pelajari tauhid dengan benar. Wa ta'liman. Dan diajarkan kalau sudah belajar itu saya pernah mengungkapkan ha? cara paling efektif untuk belajar adalah mengajar. Hmm? Kalau antum hanya belajar buka saya hafalkan, buka saya hafalkan, itu mungkin iya, tapi kurang efektif. Lama menghafalkan itu. Tapi kalau buka, hafalkan, ajarkan. Insya Allah nempelnya lebih cepat. Dan biasanya kalau belajar hanya untuk diri sendiri, baru buka berapa lembar sudah kantuk tiba. Hmm? Capek datang. Tapi kalau kita belajar untuk mengajar, seakan terpaksa, tidak mungkin. Coba kalau ada di antara antum, ada tetangga minta tolong, Pak minta tolong nanti habis Isa kita ada acara akikah di rumah. Bapak kasih nasihat ya, barang 15 menit setengah jam. Apa yang Anda lakukan? Sore pontang panting buku ini dia diringkas. Subhanallah. Mengajar adalah cara paling efektif untuk apa? Belajar. Antum akan dipaksa untuk belajar. Hmm. Dan kita itu biasanya kalau tidak dipaksa tidak berangkat. Nah, orang sering mengatakan apa? The power of kepepet. Hmm? Kekuatan muncul kapan ketika terpaksa, gitu ya? Terpaksa suruh ceramah. Mau nggak mau buka buku. Maka kunci belajar yang paling efektif kalau kita mau apa? Watadab Watadabbura dan ilmu tauhid juga perlu ditadaburi, direnungkan, dihayati. Waktiqadan dan diyakini. Kenapa demikian? Liab dinahu ala asasin salimin. Kalau kita sudah belajar tauhid, mengajarkannya, meyakininya, kita akan membangun agama kita di atas fondasi yang kuat, yang selamat, yang tidak mudah keropos, yang tidak mudah hancur. Kalau orang membangun sholatnya karena apa? Ikhlas kepada Allah. Sholatnya akan kontinu, sholatnya akan istiqamah. Karena yang dicari adalah apa? Ridhonya Allah. Tapi seperti ditanyakan tadi pagi, kalau ibadahnya cepret selfie, saya berangkat umroh, saya berangkat ke masjid, posting di akunnya, kok nggak ada yang like ya? Hmm? Kok nggak ada yang komen ya? Ah, Habis uang banyak-banyak ternyata nggak ada yang like. Gak usah berangkat umroh lagi lah. Subhanallah. Itu ibadah yang dibangun di atas pondasi yang apa? Kropos. Ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan. Ketika tujuannya tidak tercapai, dia tinggalkan. Tapi kalau yang kita cari adalah ridhonya Allah maka itu yang akan menjaga ibadah kita istiqamah sampai akhir hayat kita insyaallah watmi'nanin wa taslimin dan ibadah kita pun akan tenang Bapak-bapak dibantu ya. Ibadah kita pun akan tenang karena berlandas dan berdasar kepada syariat yang jelas dan kita pun berserah diri hanya berserah diri kepada Allah hatta yas'adu bi samaratihi wa nataijihi sampai kita akan berbahagia dengan ibadah-ibadah tersebut kenapa karena kita akan memanen buah dan hasilnya ibadah yang akan melahirkan hasil ibadah yang membuahkan buah yang mulia adalah ibadah yang dibangun di atas keikhlasan di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu waliyut taufiq dan Allah lah yang memberikan apa petunjuk kepada kita semua maka sangat penting kita mengerti pentingnya belajar apa? Tauhid. Kemudian di bab berikutnya, Syekh Muhammad ibn Saleh al Utsaimin menerangkan, mengingatkan kepada kita tentang agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi, satu-satunya agama yang sempurna. Silahkan nanti dibaca sendiri itu ya terjemahannya. Kalau Arabnya jangan dibaca sendiri. Carikan guru. Ya. Kemudian setelah itu beliau menerangkan tentang rukun Islam di halaman 10 hmm? sampai dengan halaman 13. Nah, kita mulai dari halaman 14. Hmm. Karena seharusnya minimal untuk menyelesaikan kitab ini kita butuh 10 sesi. Hah? Nggak tahu kita ini ada berapa sesi ini nanti. Mau sampai jam berapa? 12 malam. Hmm. Saya sudah terlanjur sampai sini ya nggak apa-apa, sampai jam 12 nah, sekalian. Baik. Tapi nanti pada maghrib ada di masjid mana? Masjid Raya ya, Islamic Center. Baik. Hmm. Berarti kita nanti sampai jam berapa berarti targetnya? Sampai asar ya? Baik. Kita mulai dengan mohon pertolongan Allah Beliau mengatakan ususul aqidatil islamiyah. Hmm? Pokok-pokok akidah islamiyah. Hmm. Atau pondasi-pondasi akidah islami as islamiyah. Beliau mengatakan ad-dinul islami agama Islam. Mana pegang dua nih? Ah, boleh ya. Masya Baik. Agama Islam kama sabaqa an awdahna sebagaimana telah lalu kami jelaskan Aqidah dan syariatan. Agama Islam itu terdiri dari akidah dan syari syariat. Akidah maksudnya keyakinan, syariat adalah amal perbuatan yang zahir yang nampak. Waqad asyarna ila shayin min syara'ihi dan sungguh telah kami isyaratkan ila syai'in kepada sebagian, kepada sesuatu min syara'ihi dari syariat syariat ini Artinya di dalam rukun Islam. Wa dzakarna arkanahu allati tuktabaru asasan li syara'ihi. Dan kami sebutkan rukun-rukunnya. Ada berapa rukun Islam? Nah. Ah, keras salah lagi ya. Nah. ah, maksudnya lima ya. Nah, ini dermawannya akhir hari ya. Suka melebihkan ya. Kalau makanan tidak apa-apa dilebihkan ya. Tapi kalau rukun jangan dilebihkan, syariat jangan dilebihkan. Jadi lima. Dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, silahkan nanti dibaca kembali keterangannya itu. Amal akidatul islamiyah itu tentang syariat ini. Sedangkan akidah Islamiyah fa'ususuha maka fondasi-fondasinya ada berapa? Rukunnya. Rukun akidah, rukun iman, Enam, ya, ini yang baru enam. Al-imanu billahi, iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir. Wal qadari, dan takdir khairihi wa syarrihi. Yang baiknya maupun yang buruknya. Ini masih ada satu, tapi belum di kalau mau nyimak. Iya. Ini yang sering disebut rukun iman yang berapa jumlahnya? Enam. Tadi saya sudah singgung kita itu tidak cukup ah, mengetahui bahwa rukun iman ada enam, tapi masing-masing harus memenuhi unsur yang lengkap. Iman kepada Allah misalnya harus memenuhi berapa unsur? Hmm? Ada berapa unsur yang harus kita penuhi iman kepada Allah? Tujuh. Banyak sekali ini. Hah? Dua. Apa saja? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah enggak? Hah? La ilaha illallah. Berarti satu aja. Berapa? Dua. Apa itu? Hmm. Hmm. Allah. Sebentar. Ini jawabannya ini sudah pernah belajar atau mengira-ira ini ya? Hah? Ah, iya. Ah. Kalau sudah pernah belajar nggak apa-apa, saya bantu untuk mengingat kembali. Sudah pernah belajar belum tentang unsur keimanan? Belum. Belum. Hah? Pernah? Sedikit. Coba diingat. Uluhiyah ya. Rububiyah. Asma wa sifat kurang satu lagi. Nah, apa keberadaan Allah? Jadi beriman kepada Allah Sebentar jangan ditulis dulu Hah? Kita nanti akan rincikan semua Beriman kepada Allah Ada empat unsur Keberadaan Allah uluhi, uh, Rububiyah Allah Uluhiyah Allah dan asma Wasifat Iman kepada malaikat ada berapa unsur? Pernah belajar? Belum. Nah, ini ngaku belum belajar. Ada berapa unsur? Ada empat juga. Nah, saya kasih rumusnya supaya mudah diingat bahwa seluruh rukun iman harus memenuhi empat unsur masing-masing. Kecuali rukun iman yang kelima. Apa rukun iman yang kelima? Iman kepada hari akhir. Itu cukup dengan apa? Tiga unsur. Hmm. Pak Heri ini satpamnya. <laughs> Dikerasin ber beneran. <laughs> Ayo. Jadi rumusnya apa? Semua empat unsur kecuali rukun yang kelima. Berapa unsurnya? Tiga. Dan itu salah satu cara menghafal. Harus kita tahu dulu bilangannya. Baru nanti isi isinya. Seringkali Rasulullah SAW menyebutkan demikian. Salah satun man kunna fihi. Demikian dan demikian. Karena apa? Ketika kita tahu bilangannya dulu, kita akan mudah untuk mengerti nanti ini isinya ada yang kurang atau tidak. Iya. Wa qad dalla ala hadhihi al-ususi al-kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah menunjukkan kepada asas-asas ini pondasi-pondasi ini, pokok-pokok ini, apa dasarnya? Kitabullah. Kita mengatakan rukun iman ada enam, bukan tanpa dasar. Tapi dasarnya ada dalam Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafi kitabillahi ta'ala. Dalam Al-Quran, silahkan dilihat kembali dan ini penting. Meskipun kita sudah punya buku, sudah dituliskan ayat di situ. Penting sekali untuk kita kembali buka. Kira-kira benar nggak ya? Ayatnya itu di surat ini, di ayat sekian. Karena saya sudah beberapa kali mendapati salah menulis tempatnya, surat atau ayatnya. Jadi penting kalau kita itu baca buku cross check, benar gak ya? Paling tidak kita apa? Menambah faidah untuk diri kita. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah 177 Allah mengatakan laisal birra tidaklah dikatakan kebaikan itu antuwallu wujuhakum sekedar kalian memalingkan wajah-wajah kalian kibalal masriki wal maghribi ke arah timur dan barat. Kebaikan yang sebenarnya bukan hanya amal yang zahir. Kita menghadapkan wajah kita ke timur atau ke barat. Artinya apa? Ketika kita salat, bagi orang yang di sebelah timur Ka'bah menghadap ke barat, yang di baratnya Ka'bah menghadap ke timur. Jangan diartikan berarti benar itu yang apa? Beribadah di pagi hari ke timur, sore hari ke barat, penyembah matahari. Ini bukan dalil untuk penyembah matahari. Walakinnal birra akan tetapi kebaikan yang sebenarnya man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir. Dalil dua dari enam rukun iman wal malaikati dan ketiga malaikat wal kitabi dan beriman kepada kitab wan nabiyyin dan iman kepada para nabi dan rasul sudah ada lima disebutkan lalu yang keenam mana di dalam surat Al-Qamar ayat 49 50 Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan apa? Takdir. Wa amruna illa wahidatun kalamhil kalamhin bil basar. Dan tidaklah urusan kami itu kecuali satu seperti kejapan apa? mata. Kalau Allah menghendaki mencipta kun fayakun jadilah maka akan menjadi apa? terjadi. Sesekat, sekejap saja Allah kehendaki terjadi. Lihat bagaimana bencana datang. Meluluh lantakan kampung, kota. Lihat bagaimana kemarin badai apa? Irma. Eh, yang menimpa Amerika. Hmm? Negara yang dikatakan adidaya tidak mampu, hanya berhadapan dengan apa? Angin. Itu Kalau Allah kehendaki dalam sekejap tersapu semua. Dan itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sunnati Rasulillah SAW dan dalilnya dari sunnah adalah sabda Nabi SAW Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mujiban dalam rangka memberikan jawaban li Jibril kepada Jibril hina sa'alahu anil iman ketika Jibril bertanya tentang iman apa jawab Nabi al imanu iman itu antuk minabillah engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi dan para malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya wal yaumil akhiri dan hari akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan engkau beriman terhadap takdir baik itu yang baik maupun yang buruk jadi kita berbicara tentang rukun iman ada dasarnya tidak? Ada tidak? Ada. Apa dasarnya? Al-Quran maupun sunnah. Baik, mari kita mulai dari rukun iman yang pertama. Ada berapa unsur tadi yang harus dipenuhi? Empat. Ingat, ada empat unsur. Empat hal. Itu ya yang harus kita penuhi dalam iman kepada Allah. Al-imanu billahi ta'ala. Beriman kepada Allah ta'ala. Fa'ammal imanu billahi. Sedangkan beriman kepada Allah fayatadhammanu. Maka dia mengandung arba'ata umurin. Empat perkara, empat hal, empat unsur. Kita mulai dari perkara yang pertama. Al-amrul awwalu. Perkara yang pertama. Al-imanu biwujudillahi ta'ala. Kita harus beriman akan keberadaan Allah. Beriman ke atas wujud. Wujud itu apa? Keberadaan Allah itu ada tidak? Ada. Mana buktinya kalau Allah ada? Nah, buktinya angin. Nah, angin nggak kelihatan tapi ada. Nah, ciptaannya. Ada empat hal yang bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Berkata penulis wa qaddalla ala wujudihi ta'ala dan sungguh telah menunjukkan akan keberadaan Allah yang maha tinggi al fitratu fitrah manusia wal aqlu akal manusia wasyar'u dan syariat wal hissu Diartikan apa hisu di situ? Yang pegang terjemah? Indra. Hmm? Apakah Allah bisa dilihat maksudnya? Nah, nanti pada poin keempat kita akan jawab. Saya akan ringkas apa empat dalil ini. Tadi kita katakan keberadaan Allah bisa dibuktikan dengan berapa dalil? Empat. Apa yang pertama? Fitrah. Apa itu fitrah? Apa fitrah? Hmm? Hal yang Allah letakkan pada diri setiap manusia. Jadi manusia tidak bisa memungkiri bahwa dia mengakui adanya yang mencipta dirinya. Bahkan orang ateis pun itu se hanya sekedar apa? membungkus dengan kesombongan. Lubuk hatinya yang paling dalam tidak bisa menolak mengakui adanya yang mencipta dirinya. Sehingga penulis di situ mengambil dalil yang kita sebutkan semalam dalam riwayat Bukhari, "Ma min mauludin" Tidak ada dari satu bayi yang dilahirkan illa wa yuladu 'alal fitrah kecuali dia dilahirkan di atas fitrah setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Orang mengatakan fitrah apa? Suci, lembaran yang putih. Tapi yang lebih tepat fitrah diartikan Islam. Kenapa? Fa'abawahu. Karena maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi yang merubahnya menjadi Yahudi. Au atau merubahnya jadi Nasrani. Au atau merubahnya dari menjadi Majusi. Merubah berarti asalnya apa? Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi. Berarti asalnya apa? Islam. Maka kalau ada seorang dari kecil tidak diajari yang macam-macam, dia kemudian membaca tentang Islam, maka akan apa? Cocok dengan apa yang ada dalam hatinya. Bahkan demikian pula orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan agama apapun. Kalau dia kesampingkan, dia letakkan kesombongannya. Dia letakkan fanatismenya dan mau membaca dengan jujur tentang Islam, maka akan cocok dengan isi hati. Dan itu sudah terbukti tanyakan kepada mereka yang mualaf yang masuk Islam. Mereka seakan kembali kepada apa? Fitrahnya. Karena fitrahnya adalah tunduk berserah diri kepada yang mencipta. Siapa? Allah. Jadi secara fitrah bahwa setiap manusia mengakui dirinya ada yang mencipta. Yang kemudian kalau dia sudah paham tentang Islam akan mengatakan siapa yang mencipta? Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, apa dalil yang kedua? Amma dilalatul aqli ala wujudillahi ta'ala. Hmm. Sedangkan petunjuk akal akan keberadaan Allah dikatakan oleh beliau fali anna hadhil makhluqati sabiqiha wa lahiqiha dikarenakan sabiqaha wa lahiqaha karena seluruh makhluk ini kita manusia bumi langit dan yang mengisi keduanya yang dulu maupun yang akan datang. La buddalaha min khaliqin. Harus ada yang mencipta. Bumi langit dan isinya ini pasti ada yang mencipta. Akal saya yang sehat akan mengatakan demikian. Kenapa harus ada yang mencipta? Karena dua alasan. Yang pertama bahwa manusia tidak men mungkin mencipta dirinya sendiri. Para makhluk ini tidak mungkin mencipta dirinya sendiri. Kenapa tidak mungkin mencipta dirinya sendiri? Kan bisa jadi, Hah? saya mencipta diri saya sendiri. Hah? Bisa nggak mencipta diri sendiri? Bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Tidak mampu, apalagi melemah, apalagi saya tanyakan sebelum Anda ada di manakah Anda? Tidak ada. Kan begitu? Bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa mencipta? Pong tidak ada kok bisa mencipta. Maka akal akan menolak bahwa sesuatu yang tidak ada kok bisa mencipta. Jadi manusia dan seluruh makhluk ini sebelum diciptakan Allah tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada kemudian mampu mencipta? Wong dia tidak ada. Yang kedua, teori yang dulu pernah kita pelajari. Hah? Apa istilahnya? Big Bang. Hah? bahwa langit dan bumi galaksi ini tercipta secara tidak sengaja, terjadi ledakan besar, mau kemudian ada yang jadi planet, ada yang jadi bintang, ada yang jadi ini. Tercipta dengan tidak sengaja. Mungkin nggak tercipta tidak sengaja? Kenapa tidak mungkin? Hmm. Namanya tidak sengaja pasti nggak ada sebabnya. Hah? Kenapa tidak mungkin kita katakan bahwa tercipta tidak sengaja. Karena sesuatu yang tidak sengaja sifatnya apa? Tidak konsisten. Hmm. Coba kalau apa bapak-bapak ini suatu ketika istrinya sakit, suruh masak, ah tolong bikinkanlah kak yang masakan untuk aku, bikinkan apa yang hangat-hangat gitu. Nah, bikin masakan, ah, yang mudah masak mie. Wah, masya Allah, ah, tumben kok masakannya enak. Tumben ini berarti apa? Tidak sengaja enak. Besok lagi kalau suruh masak bagaimana rasanya? Sudah lain lagi. Itu namanya apa? Tercipta secara tidak sengaja. Maka mari kita renungkan yang tadi malam kita sebutkan. Matahari setiap hari terbitnya dari mana? Timur. Kalau matahari diciptakan tidak sengaja, hari ini di timur, besok di selatan, besok lagi di barat. Itu tercipta tidak sengaja. Dan itu yang menyebabkan dialog antara disebutkan Abu Hanifah dengan seorang ateis. Itu ya. Jadi inilah eh, banyak kisah dialog para ulama itu yang perlu kita baca. Hmm. Salah satunya dialognya Abu Hanifah ketika berdialog dengan orang ateis. Maka apa? Beliau mengajak dialog di pinggir pantai. Kemudian setelah mereka berdua hadir, disaksikan orang, Abu Hanifah hanya diam saja. Maka si ateis bertanya, ini sudah siap mengalahkan. Nah, seperti orang-orang komunis itu. Mana? Buktikan, perlihatkan. Ah, Allah, kan begitu. Dia mengira mudah sekali mematahkan argumen orang beriman. Maka Abu Hanifah mengatakan sebentar, kita tunggu sebentar. Nah, akhirnya ditunggu sebentar. Beberapa saat hanya diam saja. Kapan dimulai? Sebentar. Apa yang sebentar? Saya sedang tunggu itu di seberang laut sana. Ada pohon mau menumbangkan dirinya sendiri. Kemudian pohon tadi mau memotong-motong dirinya sendiri jadi balok dan papan. Kemudian balok dan papan itu mau menyusun sendirinya sendiri jadi kapal. Kemudian kapal itu nanti mau berjalan dengan sendirinya ke sini. Apa komentarnya si ateis? Gila kamu. Hah? Ada pohon bisa motong dirinya sendiri. Ada kayu bisa menjadi kapal sendiri. Kalau ini nggak mungkin kata Abu Hanifah. Lalu bagaimana dengan kita yang jauh lebih besar dari kapal? Mungkin kita tercipta dengan sendirinya? Tidak mungkin. Nah, dan selesailah apa? Debatnya. Hmm? Bahkan ada satu perdebatan tersingkat di dunia. Nah, ini harusnya masuk buku rekor dunia. Perdebatannya siapa? Siapa? Ada yang pernah baca? Saya Albani, kalau tidak salah, ya saya Albani dengan tukang ramal, tukang sihir dukun. Hmm? Dukunnya siap mendebat ya Albani. Nah, maka ketika akan debat akan dimulai sebentar. Hmm? Saya tidak mau mulai debat ini kata saya Albani kecuali dengan satu syarat. Kata dukun tadi, oke okay, silahkan. Apa syaratmu? Sudah selesai debatnya. Loh, kau sudah selesai? Iya. Kamu katanya tahu. Hah? Ramal. Saya kasih satu syarat, kamu masih Tanya apa syaratnya? Berarti kamu bukan dukun, sudah. Selesai. Hah? Berarti pengakuanmu bohong, masya Allah. Para ulama itu luar biasa diberikan kecerdasan. Kembali kepada dalil kita. Jadi secara fitrah manusia mengakui adanya Allah. Secara akal juga terbukti bahwa yang ada ini pasti ada yang mencipt. Kemudian yang ketiga, secara syar'i. Secara syar'i maksudnya bagaimana? Kalau kita berbicara dalil, mungkin tidak semua mau menerima dalil. Maksudnya secara syar'i mari kita cermati semua kitab yang turun dari langit. Ada kitab apa saja? Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Mari kita bandingkan. Ternyata semua sama kitab itu. Kita nggak berbicara tentang kitab karangan manusia. Tapi kitab yang abah turun dari langit. Ternyata meskipun sudah dirubah-rubah itu yang lain. Semua punya kesimpulan yang satu. Siapa yang menciptakan? Langit, bumi dan isinya Allah. Berarti terbukti secara syariat sebagaimana kita sebutkan di awal bahwa seluruh nabi dan rasul tugasnya untuk apa mengasakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa itu dalil yang kasat mata yang bisa dirasa atau bisa didengar atau bisa dilihat. Maksudnya Allah bisa dilihat? Tidak. Kalau di dunia. Insya Allah bisa kita lihat kapan? Di surga kelak insya Allah. Semoga kita termasuk ahli surganya Allahumma. Amin. Lalu apa maksudnya? Yang pertama adalah dalil apa? Yang bisa kita saksikan dan rasakan berupa dikabulkannya doa. Pernah berdoa? Hah? Sering. Ada yang dikabulkan doanya? Ada. Siapa yang mengabulkan? Maka kalau orang beriman akan mengatakan Allah. Dan di situ disebutkan kisah tentang si Badui yang datang di hari Jumat Rasulullah SAW sedang khutbah menceritakan tentang apa? Paceklik. Maka Rasulullah SAW segera berdoa, belum turun dari mimbar hujan sudah turun. Seminggu berikutnya datang lagi Badui tadi atau yang lainnya. Mengadukan apa? banjir. Jadi minggu kemarin paceklik, minggu ini kebanjiran. Maka Rasulullah SAW segera berdoa dan hujan pun segera reda. Dan subhanallah, kadang itu terjadi pada diri kita. Itu ya. Ya Allah, ini anak-anak ingin ini. Hah? Atau mungkin sudah dekat waktu bayar SPP ini. Ya Allah. Kok ini sudah jualan berapa hari ini kurang laris begitu ya? Eh, masya Allah ada pesanan ini dan itu. Siapa yang mengabulkan ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm? Berarti Allah ada tidak? Ada. Yang kedua, yang bisa dirasa, bisa dilihat apa? Mukjizat para nabi dan rasul. Mukjizat itu kemampuan di luar kemampuan manusia biasa. Hmm? Nabi Musa ketika membelah apa? Laut Merah. Sudah ada yang mampu melakukannya sampai hari ini? Enggak ada yang mampu. Hah? Bahkan kalau kita tahu cerita detailnya, membelah itu tidak hanya jadi apa? Dua bagian. Lihat dalam buku-buku tafsirnya, membelah itu menjadi dua belas jalan. Jadi laut itu terbelah menjadi dua belas jalan untuk masing-masing suku Yahudi. Ada dua belas suku mereka. Untuk belah jadi dua saja kita kerepotan. lagi bisa jadi dua belas. Dan subhanallah, apakah Nabi Musa ketika akan memukulkan tongkatnya ke laut itu sudah tahu sebelumnya? Belum tahu. Setelah Allah perintahkan baru tahu kalau tongkat ini bisa membelah lautan. Artinya apa? Mukjizat itu atas perintah Allah dan kehendak Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada iklan, kebetulan di sini saya belum pernah lihat. Kalau di Jawa sana banyak. Mengajarkan ilmu karamah. Karamah dengan mukjizat tinggi mana? Mukjizat. Karena mukjizat itu untuk para nabi dan rasul, karamah untuk siapa? Wali. Mukjizat saja tidak bisa dikeluarkan setiap waktu, setiap saat kok orang mau belajar karomah untuk dipelajari setiap waktu setiap saat bohong gitu ya kembali kepada mukjizat tadi maka ini atas perintah Allah dan kehendak Allah apalagi mukjizat yang pernah antum dengar atau pernah lihat mukjizat belum belum masya Allah belum pernah lihat mukjizat? Ah, Abu Sidin. Ah, Masya Allah, boleh pulang duluan. Bisa jawab. Ah. Kita setiap hari lihat mukjizat apa? Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah mukjizat paling besar. Kalau mukjizat yang lain mungkin memang heboh, Itu ya, luar biasa dalam arti apa? di luar kebiasaan. Tapi hanya sesaat. Tapi Al-Qur'an bisa kita lihat sejak 1400 tahun yang lalu, entah sampai kapan nanti. Nah, cuman kita kurang mendalami Al-Qur'an sehingga kurang menganggap bahwa Al-Qur'an sebagai mukjizat. Padahal Al-Qur'an adalah mukjizat yang luar biasa. Maka dengan empat ini terbuktilah bahwa Allah ada tidak? Ada. Dalilnya berapa? Empat. Apa saja? Fitrah, akal, syariat, dan indera. Baik. Kalau begitu kita berpindah kepada perkara yang kedua, unsur yang kedua. di halaman 6. halaman berapa? Di halaman 21. di halaman 21. di paragraf yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Halaman 21, paragraf keempat. Dilihat al-amru Perkara yang kedua, mimma yatadhammanuhul imanu billahi dari apa yang dikandung oleh iman kepada Allah. Apa itu? Al imanu bi Beriman terhadap rububiyah Allah. Tadi kita sebut sudah sebutkan ada rububiyah, ada apa? Uluhiyah, ada asma wa sifat. Mungkin tidak semua familiar, terbiasa dengan istilah-istilah ini. Saya sering sampaikan, saya sering nasihatkan apa? Bersabar. Hmm. Pengalaman saya pribadi dulu awal belajar seperti ini, apa itu rububiyah, uluhiyah, asing gitu ya. Tapi kalau kita bersabar, terus mau belajar, insya Allah lama-lama kita akan mudah membedakan. Oh rububiyah ini, oh uluhiyah itu, dan asma wa sifat yang lain lagi, gitu ya. Jadi memang belajar itu butuh waktu, butuh kesabaran, bukan sesuatu yang instan. Nah, apa itu rububiyah? Ai artinya bi annahu wahdahu rabbu la syarika lahu wa la mu'ina. Kita beriman bi annahu bahwasanya Allah wahdahu saja ar-rabbu sebagai rabb jadi rububiyah akar katanya berasal dari mana? Dari Rob. Maka dikatakan sebagai rububiyah dari kata Rob. La syarika lahu yang tidak ada sekutu baginya. Wala mu'in dan tidak butuh penolong. Ustaz, tadi rububiyah itu sudah kata-kata asing. Kok nggak diterjemahkan langsung, malah diterjemahkannya rob. Nah, rob itu apa? Hah? Ah, sekarang kita kepada rob. war Warrobbu. Rob itu ada tiga poin penting yang harus selalu kita ingat. war Warrobbu man lahul khalqu wal mulku wal amru. Rob adalah yang memiliki apa? Penciptaan, kekuasaan, dan perintah. Atau dalam bahasa lain, yang mencipta, yang menguasai, dan yang mengatur. Jadi kalau kita mengatakan beriman kepada Allah, Perkara yang kedua yang kita yakini setelah kita yakin Allah ada, kita harus yakin bahwa Allah itu siapa? Yang mencipta saya dan seluruh alam, yang menguasai saya dan seluruh alam, dan yang mengatur saya dan seluruh alam. Itu bahasa sederhana dari perkara yang kedua. Dan subhanallah, kalau ini benar-benar diyakini, ini menjawab pertanyaan yang tadi malam. Menghilangkan sifat apa? Dengki, iri, hasad. Kenapa kita harus hasad? Wong yang mencipta itu Allah, yang berkuasa itu Allah, dan yang mengatur segalanya juga Allah. Kalau ada yang kaya, ada yang tidak kaya, ada yang pintar, yang tidak ada yang pintar. Itu semua aturan Allah. Dan aturan Allah pasti apa? Pasti adil apalagi yang terbaik. Coba kalau sekarang apa mau kita? Ya Allah, kok dia kaya? Saya tidak. Apa mau kita semua kaya? Hah? Mau kalau semuanya kaya? Mati kita kalau semuanya kaya. Kenapa? Gak ada yang mau kena asap bakar ikan. Hmm? Gak mau, kan itu. Semuanya kaya, apa? Gak ada yang mau bakar ikan. Terus siapa yang mau bakar ikan? Ah, sana. Tolong ikan itu dibakar. Tak kasih 10 juta. Bakar ikan aja, apa? Kasih 10 juta ke orang kaya. Dia bales, ah, kamu aja 20 juta. Terus siapa yang berangkat nangkap ikan? Siapa yang mau apa? Masuk ke sawah nanam padi, nggak ada yang mau. Terus kita makan apa? Mati sudah. Jadi sudah pas yang Allah tetapkan itu. Ada yang kaya, ada yang tidak, ada yang pintar. Oh, orang itu kok pintar ya? Mau semuanya pintar? Siapa yang mau dengarkan? Saya pintar dari kamu. Gitu ya? Gak ada yang mau dengarkan karena semua merasa pintar. Sebaliknya kalau semuanya bodoh, siapa yang mau ngajari? Maka subhanallah. Ini kalau kita imani bahwa Allah itu sebagai apa? Rabb sudah membangun satu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang mencipta, yang menguasai dan yang mengatur. Apa dalilnya? Silahkan nanti dibuka dan dibaca. ini gitu ya. Kita langsung loncat. Gitu ya. Nah, waktu kita terbatas ya. Kita langsung loncat di halaman 23. Al-amrus thalithu Paragraf yang 1, 2, 3, 4 Al-amrus thalithu Perkara yang ketiga Karena tadi ada berapa unsur? 4 Ini unsur yang ketiga mimma yatadhammanuhu dari apa yang dikandung oleh al-imanu billah. Iman kepada Allah adalah al-imanu bi Beriman terhadap uluhiyah Allah. Apa itu uluhiyah? Al-imanu bi uluhiyati ay eh, artinya bi annahu wahdahu bahwasanya Allah sajalah al-ilahul haqqu sebagai ilah yang be benar la syarika lahu yang tidak ada sekutu baginya ilah itu apa Wal ilahu bimakna makhluk. Ilah dalam bahasa Arab artinya makhluk. Apa itu makhluk? Al-ma'bud. Yang disembah. Hubban wa ta'zima. Nah ini perlu menjadi catatan. Seperti apa penyembahan itu? Hubban dengan rasa cinta dan ta'zim pengagungan jadi kalau menyembahnya tadi apa terpaksa atau menyembah Allah karena pingin pamer sesama manusia tidak ada gunanya maka beribadah dan menyembah Allah itu dengan hub dengan cerasa cinta dan ta'zim dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa ringkasnya kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Dan unsur ini isi dari kandungan apa? La ilaha illallah. Orang yang memahami la ilaha illallah dengan benar dia akan bisa memenuhi unsur yang ketiga. Apa? Beriman terhadap uluhiyah Allah. Dan apa itu ibadah? Hmm? Ibadah segala yang kita lakukan yang membuat Allah cinta dan ridho dari yang nampak maupun yang tidak nampak baik itu ucapan maupun perbuatan. Itu semua dikatakan ibadah, Maka jangan sampai huh, ah, ketika kita ada hajat kita apa? Berkeyakinan. Nah, saya sudah dapat kemarin jawabannya nah, tentang meyakini apa? Hari baik dan hari sial Nah, itu termasuk syi, syirik. Hmm? Maka kita harus jauhi nah, keyakinan seperti itu. Karena yang mendatangkan kebaikan dan kesialan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari baik ataupun hari sial zatnya hari itu. Kecuali yang ada dalilnya. Misalnya apa? Hari Jumat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW yaumul jum'ah hari jum'ah khairu yaumin sebaik-baik hari tala'at fihil syamsu yang terbit padanya apa matahari maka hari terbaik adalah hari Jumat Kemudian disebutkan di situ banyak dalil, misalnya apa? Dalam surat Al-Baqarah 163 surat Ali Imran ayat 18 tadi yang sudah kita baca tentang persaksian Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dan di antara yang sangat penting untuk kita ingat adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah hmm. ayat yang ke-5 tidak disebutkan di situ apa itu Al-Bayyinah ayat yang kelima? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ hunafa'a لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ wa الصَّلَاةَ zakata wa وَذَلِكَ دِينُ qayyimah Ini satu saja yang kita hafalkan. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Bagaimana caranya? Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan menjalankan agama dengan lurus. Itu caranya. Taib. Kemudian kita berpindah kepada perkara yang terakhir, perkara yang keempat. Apa itu? Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Di halaman 27 paling atas. Al-amru rabi'u. Perkara yang keempat. Mimma yatadhammanuhu al-imanu billah. Dari apa yang dikandung dalam keimanan kepada Allah adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya beriman dengan nama dan sifat Allah? Perkara ini adalah sebenarnya perkara yang sederhana. Yang sayangnya karena masuknya ilmu filsafat. Hmm? Jadi sulit masalah ini. Itu ya. Maka kita ambil yang sederhana dulu. Apa beriman terhadap nama dan sifat Allah dikatakan isbatu ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائك به من غير تحريف ولا تعتيل ولا تكييف ولا تمثيل. Ya, kita baca kembali. Beriman terhadap nama dan sifat adalah artinya menetapkan isbatu ma apa yang telah Allah tetapkan linafsihi untuk dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya misalnya apa? Allah itu punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Hmm? Al-Azim, Al-Kabir, Al-Ali, Ar-Rahman, Ar-Rahim, apalagi Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Karim dan seterusnya. Maka kita katakan ia itu nama Allah. Allah menetapkan atas dirinya sifat Sami'un basirun alimun qadirun Allah itu maha mengetahui Allah maha mendengar, melihat, maha mampu dan seterusnya maka kita pun menetapkan apa saja yang Allah tetapkan dalam kitabnya dan ditetapkan Rasulnya dalam sunnahnya. Kita tetapkan, kita ikuti. Min ghairi tahrif. Tanpa kita rubah-rubah. Seperti misalnya Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Surat Taha ayat 5. Ar-Rahman Allah itu di atas arsnya apa? Beristiwa. Orang yang nggak mau terima ini karena dia menggunakan akalnya tidak mungkin Allah beristiwa. Tapi apa? Artinya istaula. Istawa diganti istau. Nah ini tahrif namanya. Merubah. Wala ta'til. Tidak boleh ta'til. Menolak. Misalnya dalam ayat huh? Ah, Allah menyebutkan apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oh tidak mungkin artinya tangan. Kalau kita katakan tangan apa? Menyamakan dengan makhluk. Mari kita cek. Antum punya tangan? Hmm? Punya. Sama nggak tangan dengan temannya? Beda. Berarti antum nggak punya tangan. Nah, sama. Coba diukur. Hah? Hah? Coba diukur kalau yang bilang sama. Hah? Tangannya dengan temannya. Diukur beratnya, diukur panjangnya. Sama tidak? Tidak sama. Berarti kalau kita menggunakan kaidah tadi, sesuatu kalau sama namanya apa? Enggak e, eh, harus sama persis Berarti kalian tidak punya tangan. Nyatanya tangan kita beda-beda, gitu ya. Warnanya, beratnya, panjangnya, beda-beda. Tapi semuanya namanya apa? Tangan. Kalau sesama makhluk saja sama-sama namanya tangan terjadi perbedaan apalagi sang khalik maka kita meyakini Allah punya tangan, tangannya pasti berbeda. Seperti apa? Gak ada perintahnya kita tahu untuk seperti apa. Perintahnya mengimani saja. Nama atau sifat. Tidak ada perintah untuk tahu bagaimananya. Nah, itu ya. Demikian pula tentang wajah. Hmm? Demikian pula yang lainnya. Kita tinggal mengimani sebagaimana Allah menetapkan. Tidak boleh menolak gara-gara apa? Oh jangan-jangan menyamakan dengan makhluk. Hmm. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh apa? Takif tadi. Lalu bagaimana? Kita tidak diperintahkan untuk tahu bagaimananya. Tidak pula tasbih atau tamsil. Oh berarti tangan Allah seperti ini. Wajah Allah seperti itu. Tidak perlu. Hah? Karena semua itu tidak dituntut dalam keimanan. Yang dituntut hanya mengimani Allah punya nama yang indah, punya sifat yang maha tinggi. Selesai. Berarti selesailah kita mengimani Allah dengan empat unsurnya. Apa unsurnya? Keberadaan Allah rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah. Nah, kalau kita sudah iman yang benar seperti itu, apa yang bisa kita petik? Nah, silahkan dibuka halaman 30. Di halaman 30 di paragraf yang kedua dikatakan oleh penulis rahimahullah wal imanu billahi taala dan beriman kepada Allah yang maha tinggi ala ma wasafna sebagaimana kita sifatkan seperti apa sifatnya tadi memenuhi empat unsur kalau keimanan kita telah memenuhi empat perkara ini, empat unsur ini. Yuthmiru akan membuahkan lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman samaratin jalilatan buah-buah yang mulia. Perlu kita ingat dan kita tanamkan pada diri kita bahwa beriman itu ada hasilnya ada buahnya. Kalau kita beriman kepada Allah belum ada efek, belum ada buahnya, belum ada hasilnya, berarti kita perlu memperbaiki apa? Keimanan kita. Unsur-unsur yang ada dalam keimanan itu cek lagi. Jangan-jangan kita belum memenuhi unsur-unsur tersebut dengan baik. Karena kalau kita telah memenuhi unsur-unsur itu dengan baik, pasti menghasilkan buah hasil. Di antaranya Rasulullah menyebutkan dengan apa? Halawatul iman. Manisnya rasa iman. Sedangkan penulis di sini menyebutkan tiga hal saja. Di antara sekian banyak buah. Apa itu al-ula? Yang pertama, tahqiqu tauhidillahi taala. Kita telah mewujudkan merealisasikan ketauhidan kepada Allah. Ketika kita meyakini bahwa yang mencipta, menguasai dan yang mengatur hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah berarti kita telah menjadi hamba yang bertauhid. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi. Yang indikatornya yang wujud ketauhidan itu terlihat dengan apa? Di mana kita tidak bergantung kepada selain Allah kalau ada orang masih bergantung kepada selain Allah. Dalam hal apa? Rajaan. Dalam harapan. Kalau dia berharap harapannya begitu apa? Besar pada manusia. Itu akan mengecewakan. Hmm? Kalau ada pepatah mengatakan apa? Ojo ngarep-arep ndoke si bloro. Hah? Jadi orang itu kadang mau makan apa yang diharap-harapkan ah nanti nggak usah belanja paling siang ayam saya bertelur. Kalau harapannya kepada si ayam siang nggak bertelur malah. Hmm? Kalau kita harapannya hanya pada gaji ah santai aja nanti apa istrinya misalnya atau anaknya butuh sesuatu tunggu saja tanggal 1 beres nanti hati-hati kalau sandaran kita itu gaji begitu tanggal 1 apa mertua sakit gaji kemana habis untuk mengobatkan mertua atau orang tua lalu bagaimana janji kepada anak dan istri tadi ah Inilah kalau sandaran itu kepada apa? Selain Allah. Maka orang yang bertauhid mengambil sebab tapi bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Demikian pula rasa takut. Takutnya hanya kepada Allah. Ada ya? Ini Bang Darwis ini yang mungkin antar kota antar provinsi. Hah? Suka kalau lewat jembatan klakson-klakson enggak? Hah? Oh dulu, alhamdulillah. Sekarang tidak, Hah? Jujur berarti ya. Ah. Iya. Hah? Kadang heran gitu ya. Sopir-sopir itu kalau lewat jembatan apa? Klakson-klakson. Apa katanya? Ah, permisi sama penunggunya. Kalau saya berpikir apa nggak salah? Bukannya di klakson yang nunggu apa? Berisik. Marah dia. Hah? Kita seharusnya lewat pelan-pelan aja, kan? Kalau takut sama yang nunggu. Subhanallah. Maka orang yang bertauhid mau lewat tengah hutan, tengah malam, yang ditakuti mungkin huh? jin gundul. Nah. Jin yang apa? Berwujud manusia, setan yang berwujud manusia itu yang ditakuti. Kalau makhluk halus, kita punya ayat kursi, huh? kita punya banyak doa, mereka lari. Kenapa kita punya sandaran takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu orang yang bertauhid, itu orang yang sudah beriman benar kepada Allah. Wala ghairahu. Dia pun tidak akan beribadah kepada selain Allah. Itu hasil dari apa? Keimanan yang benar. Yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimihi. Ketika kita tahu Allah itu ada. Allah pencipta kita. Yang berhak disembah hanya Allah. Ternyata nama Allah itu indah. Sifat Allah itu mulia Kemarin kita sebutkan satu nama saja gitu ya. Nama Allah Al-Halim. Kita tahu ternyata Masya Allah. Apa artinya Halim kemarin? Ah, bukan. Halim yang menunda hukum hukuman. Allahu Akbar. Ah. Seperti misalnya yang ditanyakan semalam gitu ya. Sebagian guru itu sudah nggak bersabar dengan muridnya. Begitu muridnya salah, jewer. Muridnya salah, tempeleng. Gitu ya. Masya Allah. Kalau Allah itu tidak halim. Kalau kita salah langsung disiksa. Sudah habis kita. Hmm? Sehari berapa kali saja kita berbuat dosa kepada Allah. Tapi Allah Masya Allah halim. Menunda kita bertaubat menunda kita untuk mohon ah, ampun. Maka semakin kita mengenali Allah apa yang akan tumbuh kamalu mahabbah sempurnanya cinta kita kepada Allah. Hmm. Bagaimana tidak? Dengan makhluk yang begitu lemah, yang namanya wanita, yang namanya istri, kita bisa jatuh cinta setengah setengah hidup gitu ya. Nah, nah seperempat, nah, masih seperempat ini. Ya. tapi Kita bisa begitu jatuh cinta kepada namanya manusia. Kenapa Masya Allah istriku itu baru aku pulang dari masjid nggak usah diperintah kopi sama gorengan sudah siap di meja Masya Allah nanti siang sedikit nasi hangat dengan ikan bakar Hah? Nanti siang pulang dari kerja, masya Allah, sop yang segar dengan sambal, masya Allah, luar biasa istriku itu. Bagi itu kok saya tidak boleh jatuh cinta, masya Allah. Itu baru makhluk yang lemah. Kenapa kemudian kita tidak bisa jatuh cinta kepada yang menciptakan istri kita? maka tanda tanya besar. Kenapa? Jawabnya karena unsur keimanan kita belum terpenuhi. Kalau kita memenuhi unsur-unsur keimanan itu dengan baik, maka kita akan jatuh cinta. Dan seperti kita bahas di khutbah kemarin, kita letakkan Allah adalah zat yang paling kita cintai. Tidak akan kita berikan cinta kita yang paling tinggi kecuali kepada Allah. wa ta'zimihi demikian pula akan sempurna pula pengagungan kita kepada Allah kadang kita kagum pada orang hormat pada orang kenapa karena jabatannya karena ilmunya karena hartanya kita tanyakan Allah punya kekuasaan tidak punya bahkan kekuasaan yang mutlak. Punya harta tidak? Harta yang paling banyak yang mutlak. Punya ilmu tidak? Ilmu yang paling sempurna. Kenapa tidak kagum kepada Allah? Kenapa tidak mengagungkan Allah? Jawabnya lagi-lagi karena kita tidak kenal dengan Allah. Karena masih ada unsur keimanan yang belum lengkap. Maka lengkapilah unsur keimanan ini agar kita cinta dan mengagungkan Allah. Bimuqtada asma'il husna wa sifatil ulia. Ini konsekuensi dari apa? Kita mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Yang ketiga, tahqiqu ibadatihi kita akan bisa merealisasikan ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah cinta, apapun kata istri kita apa? Akan katakan siap. Hmm? Mas, tolong nanti siang ha? dibelikan ini dan itu. Siap. Meskipun harus cari di Kupang ujung timur atau Kupang ujung barat Masya Allah. Kenapa? Demi kamu dek. Hah? Gunung kan, kuda kilautan, ku seberangi. Kan begitu? Itu baru cinta kepada manusia. Maka seharusnya kalau kita mengaku cinta kepada Allah, apa yang menjadi perintah Allah, laksanakan. Apa yang menjadi larangan Allah, jauhi. Kenapa? Karena cinta itu butuh bukti. Hmm. Kalau anda ini bapak-bapak hanya bisa ngombal, ah, sayangku, cintaku sedalam samudera, ah, mas berasnya habis, Hah? cintamu nggak bisa masuk rice cooker mas sana kerja, cari uang, gitu ya. Kalau ada suami cuman ongkang-ongkang, cuman diam aja di rumah. Hah? Selalu puisi yang dibacakan, nggak percaya istri. Maka cinta butuh bukti. Maka orang yang keimanannya benar akan membuktikan cintanya dengan apa? Mewujudkan peribadatan kepada Allah bifi'li ma amara bihi dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan wastina ma naha anhu dan menjauhi apa yang dilarang iya sudah paham ya sekarang berarti inilah keimanan yang benar dan seperti ini seingat saya sejak kita SD sampai lulus kuliah ah, di Indonesia ya tapi saya nggak kuliah di Indonesia ah, katanya ah, Minimal saya tahu sampai SMA. Tidak pernah dipelajari seperti ini. Ada nggak yang dapat dulu sekolah pelajaran seperti ini? Padahal ini ada dalam buku-buku ulama. Hmm. Kita itu keimanan yang seharusnya itu masuk dalam hati berhenti di mulut. Kenapa berhenti di mulut? Rukun iman ada enam. Iman kepada Allah dan seterusnya mulutnya bisa berucap, tapi hatinya karena tidak ada ilmunya. Bagaimana akan sampai ke hati? Maka kembali ada berapa unsur? Empat. Apa? Iman keberadaan Allah, iman rububiyah Allah, iman uluhiyah Allah, iman kepada asma wa sifat Allah. Baik. Zuhurnya jam berapa? 11.35 Baik Kita Jadikan satu ya Istirahatnya sekalian setelah zuhur nah, Jadi Apa Biar efektif Baik Saya tahu Yang lebih berat itu yang mendengarkan Bukan yang berbicara Ayo, iya. yang lebih berat itu yang mendengarkan. Hah? Yang berbicara, syaraf-syarafnya ter, terpicu dengan berbicara. Jadi rasa kantuknya agak lebih mending. Hah? Kalau yang mendengarkan ini diam aja ini lebih mudah untuk capek dan kantuk, gitu ya. Nah, itu saya buktikan dulu kalau dengan murid-murid dengan santri itu jam 8 pagi sudah pada ngantuk. Kalian ini pada ngantuk. Jam segini sudah pada ngantuk, gitu ya. Eh begitu ujian, Nah, mereka ngerjakan saya yang nunggu. Kok cepet ngantuk ternyata ya. Nah, diam saja itu ternyata lebih mudah kantuk gitu ya. Nah. Taib yang sudah merasa tidak kuat ambil air wudhu gitu ya. Nah. Taib. Rukun iman yang kedua, apa itu? Iman kepada malaikat di halaman 31. Al-imanu bil malaikati. Iman kepada malaikat. Al malaikatu alamun ghaibiyun. Malaikat adalah alam gaib. Makhlukun dan mereka itu dicipta makhluk. Berarti malaikat itu ada tidak? Ada. Hmm? Karena orang-orang yang terpengaruh lagi-lagi dengan filsafat tadi, sebagian yang mengatakan malaikat itu tidak ada. Malaikat itu hanya apa? Dorongan kebaikan yang ada dalam diri manusia itu namanya malaikat. Setan juga nggak ada. Setan itu apa? Niat buruk manusia itu namanya setan. Maka ini mudah sekali terbantahkan Misalnya dengan apa? Dengan kisah Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah bertemu dengan Jibril dalam wujud aslinya. Punya berapa sayap? 600 sayap Jibril itu. Apa berani mengatakan berarti Nabi Muhammad SAW bohong? Kalau berani mengatakan bohong ya sudah nggak usah diajak diskusi, tinggal pergi. Hmm? Tapi kalau dia mengatakan nggak bohong, ya sudah berarti malaikat itu ah, ada. Nggak mungkin niat kok punya sayap. Hmm? Gimana niat punya sayap? Terlebih kisah yang dilihatkan Umar bahwa pernah Jibril datang dalam wujud apa? Manusia. Kenapa dikatakan ini malaikat? Karena aneh. Apa kata Umar? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallam ittala alaina rajulun ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallam, muncul ada seorang laki-laki. Syadidu bayadit thiyab. Syadidu sawadit sya'ri. Bajunya putih bersih. Rambutnya hitam, legam. Logikanya, kalau bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam, artinya tidak kena debu, tidak kotor, tidak acak-acakan, berarti orang mana? Orang dekat, orang sekitar situ saja. Anehnya apa? La ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang dari kami mengenalnya. Anehnya juga wala yura fihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas perja perjalanan. Kalau dia ini orang jauh, tidak terlihat bekas jalan dari jauh. Kalau dia orang dekat nggak ada yang kenal. Maka siapakah orang ini? Ternyata malaikat. Berarti kesimpulannya malaikat itu ada tidak? Ada. Gitu ya. Abiduna lillahi ta'ala mereka itu selalu beribadah kepada Allah. Walaysa lahu min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Dan tidaklah mereka memiliki kekhususan rububiyah. Jadi malaikat itu tidak berkuasa ini dan itu tidak. Mereka berkuasa karena dikuasakan oleh Allah. Malaikat yang menurunkan hujan karena dia diberi tugas oleh Allah. Kalau tidak ada perintah dia nggak berani. Begitu ya. Maka tidak boleh dikatakan malaikat ini berkuasa ini tidak berkuasa. Nah, yang berkuasa hanya Allah. Tidak boleh pula dipertuhankan, disembah-sembah, tidak boleh. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah telah menciptakan mereka dari apa? Dari cahaya wa manahahumul inqiyadat tamali amrihi dan Allah berikan kepada malaikat itu inqiyad ketundukan yang sempurna terhadap perintah Allah la ya'sunallaha ma'amarahum wa ya la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Hah? Malaikat nggak ada yang balilo. Hah? Apa balilo itu? Hah? Melawan, bandel. Itu yang nggak ada. Malaikat semuanya tunduk. Karena apa? Memang diberikan ketundukan yang sempurna. Wal quwwata ala tanfidhihi Selain ketundukan, malaikat juga diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Kalau kita kadang punya ketundukan, tapi tidak punya kemampuan. Contohnya, kita tunduk nggak di perintah haji? Alhamdulillah. Ya, kumasalah. Tunduk nggak di perintah haji? Tunduk. Kenapa tidak berangkat haji? Nah, belum mampu. Jangan bilang nggak mampu. Belum mampu. ah, Iya belum mampu gitu ya tapi kalau malaikat selalu mampu untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan itu dalam surat Al-Anbiya 20 sampai 19 eh, sampai 20 wa man indahu dan para malaikat yang di sisinya la yastakbiruna an ibadatihi tidaklah mereka sombong dari peribadatan kepada Allah wala yastahsirun dan tidak pernah henti dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka beribadah kepada Allah malam dan siang hari tidak pernah capek. Allah Akbar. Hmm? Kita baru sholat tarawih. Nah, itu ya. Imamnya baca agak panjang sedikit. Nah, pada batuk berjamaah. <coughs> Nah, itu ya itu manusia. Hah? Tapi malaikat meskipun mereka beribadah siang dan malam tidak pernah apa? Capek. Berapa jumlah malaikat? Ada berapa? Dulu ketika sekolah belajar berapa? Ada sepuluh. Ternyata bukan sepuluh mereka jumlahnya banyak. Kita langsung ambil di situ hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj. Maka dinampakkanlah namanya Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Ka'bahnya malaikat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfi malakin Salat di Baitul Ma'mur setiap harinya 70 ribu malaikat Oh berarti ketahuan Ustaz Jumlahnya berarti berapa? 70 ribu hmm. Sebentar hadisnya belum selesai Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma 'alaihim. Kalau yang tujuh puluh ribu ini keluar tidak balik lagi. Berarti setiap ganti, hari ganti apa? Tujuh puluh ribu yang baru. Berarti berapa jumlahnya malaikat? Tujuh puluh ribu kali sudah berapa hari mereka beribadah di Baitul Ma'mur? Hah? Dua hari. Hari apa aja? Hah? Berapa hari mereka beribadah di Baitul Ma'mur? Ah, wallahu a'lam. Berarti 70 ribu kali wallahu a'lam sama dengan wallahu a'lam. Itu kesimpulannya. Jumlah malaikat berapa? Allah yang maha tahu, Allah yang paling tahu. Baik wal imanu bil malaikati yatadhammanu arba'ata umur. Ini pendek saja. Tadi kita sudah kasih rumusnya. Iman kepada mal, iman semuanya ada berapa unsur? Empat. Kecuali yang keli kelima. Berarti yang kedua berapa unsurnya? Empat juga. Apa yang pertama? Al imanu biwujudihim. Iya wujud juga. Karena ada, kenapa? Karena ada yang menolak bahwa malaikat itu ah, ada. Maka supaya iman kita benar kepada malaikat, kita harus beriman bahwa malaikat itu ada. Jangan anggap malaikat itu hanya apa? Mitos. Hah? Apalagi tadi mengatakan apa? Oh itu bisikan yang ada di dalam manusia. Itu namanya malaikat. Hmm? Keinginan baik itu namanya malaikat. Tidak, malaikat itu makhluk ada, diciptakan. Nah. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Beriman terhadap yang kita ketahui namanya dengan nama-nama mereka. Nama yang kita ketahui misalnya apa? Jibril. Ya sudah jangan diganti Jibril, jangan diganti apa? Hah? Siapa? Hah? Siapa? Hah? Apa sih nama ya? Pak atau apa? Enggak boleh gitu ya. Hah? Maka Jibril ya kita panggil namanya Jibril. Ada lagi siapa? Israfil. Hah? Ya namanya Israfil. Mikail. Namanya Mikail. Sedangkan yang kita tidak tahu namanya. Yang 70 ribu kali. wallahualam tadi. Siapa saja namanya? Tidak tahu. Ya sudah. Kita imani. Mereka para malaikat Allah. Secara global. Yang ketiga, al imanu bima alimna min sifatihi. Kita imani yang kita ketahui apa sifat-sifat mereka. Contohnya Jibril. Diceritakan Nabi SAW punya berapa sayap? 600 sayap. Wah gimana itu? Gak mungkin punya. Sudah tinggal iman bahwa Jibril itu punya 600 sayap. Kita imani juga sifat mereka. Mereka itu selalu patuh kepada Allah. Hmm. Jadi tidak mungkin ada malaikat apa? Hmm? Yang membangkang. Gitu ya. Di antara sifatnya juga malaikat mampu berubah wujud menjadi manusia. Nah, yang terakhir, yang keempat, al imanu bima alimna min a'malihim. Beriman terhadap apa yang kita ketahui dari amal perbuatan mereka, tugas-tugas mereka. Apa tugasnya? Tugas secara umum, mereka punya tugas beribadah kepada Allah. Ada pula tugas khusus. Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Ada Israfil apa tugasnya? Meniu sangkakala. Apa sih sangkakala itu? Bahasa yang mudah aja, trompet sudah. Hah? Atau alat yang mengisyaratkan untuk apa? dibangkitkannya hari kiamat. Ada Mikail. Apa tugasnya Mikail? Menurunkan hujan. Ada malaikat maut. Apa tugasnya? Mencabut nyawa dan seterusnya. Hmm. Kalau empat unsur keimanan ini sudah terpenuhi, di halaman 34. Wal imanu bil malaikati yuthmiru thamaratin jalilatan. Dan iman terhadap malaikat yang benar akan membuahkan buah yang mulia. Apa itu? Yang pertama al-ilmu azamatillahi wa quwwatihi wa sultanihi. Kita jadi punya ilmu tentang apa? Keagungan kebesaran Allah. Kekuatannya, kekuasaannya. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu maha besar? Dari mana kita tahu Allah maha kuat? Dari mana kita tahu Allah maha kuasa? Fa inna 'azamatal mahluk tadullu 'ala 'azamatil khaliq karena besarnya agungnya ciptaan menunjukkan besar dan agungnya apa? Yang mencipta. Kalau ada malaikat seperti Jibril yang sayapnya bisa menutup ufuk. Ada malaikat seperti para pemikul ars yang antara daun telinga dengan pundaknya jaraknya 500 tahun perjalanan. Itu seberapa besar? Iya jelas besar karena ars yang dipikul adalah makhluk Allah yang paling besar. Berarti yang menciptakan lebih besar lagi. Maka kita mengatakan Allahu Akbar. Allah yang paling yang maha besar. Kita jadi semakin tahu tentang kebesaran Allah. Yang kedua, syukrullahi ta'ala ala inayati bi bani Adam. Kita akan berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memperhatikan kita anak keturunannya Nabi Adam. Coba kalau kita oleh teman kita begitu ya, datang ke sini, ada acara, Aduh saya sedang repot, gak ada kendaraan. Sudah nanti saya kirim supir ke sana. Oh kita bilang apa? Ah terima kasih, masya Allah repot-repot sekali. Itu baru dikirim apa? Kendaraan sama supir. Kita ini disediakan oleh Allah malaikat yang kita tidak tahu jumlahnya untuk semua kemaslahatan hidup kita. Begitu kok tidak mau syukur. Maka orang yang benar keimanannya kepada malaikat mendorong dia akan apa? Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, mahabbatul malaikati ala, ala maqamu bihi min ibadatillahi taala. Kita pun akan jatuh cinta kepada siapa? Malaikat Karena orang yang beriman akan cinta kepada siapa? Makhluk yang beriman juga. Orang yang baik akan cinta kepada makhluk yang baik. Maka ketika kita tahu malaikat itu ternyata selalu patuh dan tunduk, kita pun jatuh cinta kepada malaikat. Terlebih malaikat itu ternyata apa? selalu mendoakan, selalu memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Maka akan ada hubungan erat cinta antara orang yang beriman dengan siapa? Para malaikat. Allah taala alam, ini dua unsur, uh, afan dua rukun yang bisa kita bahas di kesempatan sebelum zuhur ini. Insya Allah nanti kita sambung jam satu tepat. Hah? Satu tepat. Hmm. Kepanjangan ini. Hah? Nah, ini insya Allah sampai apa kita salat duhur istirahat sebentar. Yang tidak puasa biar makan dulu. Hah? Yang puasa bisa istirahat dulu. Jam satu tepat kita mulai sampai asar. Bismillah. Hah? Semoga Allah memberikan kekuatan kepada yang berbicara, terutama yang mendengarkan.